Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya masih mengenai hadis yang dikenal dengan hadis aziz dan hadis yang masyhur. Hadis aziz itu dikatakan aziz karena kuat hadis tersebut karena jarak antara nah barakallahu fikum perawi dengan nah barakallahu fikum sanad yang terakhir cuman dua paham ya enam dua atau tiga dua atau tiga adapun yang nah barakallahu fikum yang lafadznya nah barakallahu fikum enam lebih daripada tiga dan semisalnya itu lafadznya enggak benar ewa eh, enam jadi hadis yang dikatakan aziz manakala yang meriwayatkan hadis tersebut Nah barakallahu fikum dua, enam atau sampai tiga. Namun yang dikuatkan kemarin apa? Marwahu isnani faqatan itu. Yang masyhur dan mutaakhirin marwahu isnani faqatin hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi saja. Kalau misalnya qala Malik qala haddatsana Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah. Jaraknya kan antara Malik dengan Rasulullah dengan dua situ. Nah, seperti itu berarti asis kuat sekali. Sekarang yang masyhur. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qawlu masyhurun marwi fawqa matsalatsa. Hadis masyhur itu yang diriwayatkan lebih daripada tiga. Hadza ra'yul muallif, ini pendapat muallif. Wa 'alal qawli rajih, namun berdasarkan pendapat yang kuat, naqul kita katakan masyhurun marwiyun fawqa masnain. Jadi yang masyhur itu hadis kata masyhur itu adalah apa? Adalah yang diriwayatkan lebih dari dua perawi. Fal masyhur ala kalam muallif, maka masyhur berdasarkan ucapan muallif wa marwahu arba'ah fasaidan. Itu hadis yang diriwayatkan empat perawi atau lebih. Paham ya? Jarak, jarak antara Rasulullah dengan perawi tersebut empat atau lebih itu masyhur. Paham ya? 6. Wa 'alal qaul sahih namun berdasarkan ucapan yang sahih yang benar wa marwahu salasah fasaidan. Itu hadis yang diriwayatkan tiga perawi atau lebih. Jadi enam paling sedikitnya tiga gitu loh. Walam yasil ila hadd tawatur tapi tidak sampai tingkatan derajat tawatur mutawatir. Kalau mutawatir sudah banyak. Paham ya? Mutawatir itu banyak yang meriwayatkannya na'am barakallahu seperti itu. Ngam. Bisa jadi perawi atau bisa jadi sahabat yang meriwayatkan dalam dua hadis tersebut. Na'am barakallahu fikum karena memang lafaznya umum masyhurin ya. Nah, barakallahu hadis itu masyhur, masyhur menurut siapa? Masyhur menurut orang awam juga ada, hadis yang masyhur menurut ahli fuqaha, ahli fikih juga ada, hadis yang masyhur menurut ahli hadis juga ada, ya kan? Kalau masyhur menurut orang awam apa? Utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun sampai negeri Cina masyhur enggak itu? Masyhur menurut orang awam, tapi enggak bisa dijadikan hujjah karena hadisnya palsu. Paham ya? Seperti itu nanti kan beliau sebutkan nanti. nah Wal masyhur karena hadis itu ada yang mutawatir atau ahad. Ini pembagiannya aslinya belakangan aja. Dulu aslinya enggak ada. Mutawatir itu yang banyak meriwayatkan atau ahad cuman satu saja. Nah, kata mereka kalau hadis ahad enggak diterima dalam bab ini dan bab itu. Namun yang sahih yang sahih barakallahu fikum hatta walaupun hadisnya ahad selama hadisnya sahih diterima. Nah. Wal masyhur yutlaqu ala ma'nayin huma dan masyhur itu enam digunakan atau diletakkan pada dua makna, memiliki dua makna. Yaitu pertama masyhur bainan nas, yaitu sesuatu hadis yang masyhur di antara manusia. Masyhur sering didengar di antara manusia itu ya. Nah, yang kedua, mastuliha ala tasmiyatihi masyhuran, yaitu hadis yang diistilahkan nah menurut penamaannya masyhur. Hadis itu diistilahkan hadis masyhur itu. Paham belum? Yang pertama masyhur dan nas maksudnya. Masyhur di kalangan manusia, tapi yang kedua ini masyhur nah menurut penamaan ahlu ahlu mustalah itu loh. Enggak sembarangan. Amma mastahara. Nah, amma mastuhira bainan nas fa innahu aidan ala naw'ain. Nah, sekarang hadis yang sudah masyhur, dimasyhurkan atau terkenal di antara manusia itu juga terbagi menjadi dua jenis. Nah, masyhura indal 'amah hadis yang Nah, ini bisa masyhur atau masyhur ya. Nah. Maksudnya hadis yang sudah ma'ruf atau sudah terkenal, nam indal 'amah di kalangan orang awam. Eh, masyhur indal 'amah itu hadis yang sudah masyhur, nam dari di kalangan orang awam. Ada juga kan? Kemudian yang kedua, mastahara 'inda ahli ilm. Hadis yang masyhur di kalangan apa ahli ilm. Ada juga. Naam. Fa amma mastahara 'inda al ada adapun hadis yang masyhur ya, di sisi orang awam fala hukmalahu, enggak ada hukumnya sama sekali. Enggak dihukumi karena apa? Karena kadang harus palsu. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk bagian dari kepada keimanan. Masyhur enggak ini? Masyhur dan awam. Nah, liana qad yastahiru 'inda al amma ba'd al-ahadits al-mawdhu'ah karena terkadang bisa dari tersebar masyhur, terkenal. Ya. di sisi orang awam atau orang umum sebagian hadis-hadis yang palsu. Fahadalah ibrodabih. Maka yang seperti ini tidak jadi, tidak dianggap. Tidak dianggap, ya, barakallahu fikum tidak perlu dianggap. Wala hari listiharihi 'indal 'amah. Dan tidak ada pengaruh. Tidak tidak berpengaruh dengan apa? Dengan masyhurnya hadis tersebut di sisi orang awam Li'anal 'amah laisu ahlan lil qabul aw awrad. Karena orang awam itu pada asalnya atau umum itu orang umum pada asalnya mereka itu bukan orang yang ahli untuk apa? diterima hadisnya tidak pula ahli untuk ditolak hadisnya. Paham itu ya? Nah, hatta naqul hingga kita mengatakan inna mashtaraha inna mashtahara indahum makbul. Ya. hingga kita bisa mengatakan apa? sesungguhnya yang masyhur, yang terkenal di orang awam itu makbul diterima Nah, nggak perlu kita ngarang seperti itu karena apa? Karena sesuatu yang masyhur di kalangan orang awam itu apa? Nah, tidak layak untuk kita terima atau kita tolak itu loh. Paham tidak? Ya? Nah, dilihat dulu sahih atau enggak gitu. Walihada najidu katsiran al ahadits al mustahirah. Nah, oleh karena ini kita menjumpai banyak sekali hadis-hadis yang sudah masyhur. Nah, barakallahu fikum sudah terkenal indal amah di kalangan orang awam atau orang umum, qad allafa ulama fiha muallafat dan sungguh para ulama telah mengarang mengenai hal tersebut beberapa karangan-karangan misal kitab tamyizu tayyib bainal khabith fima yaduru ala alsinatin nas minal hadis nah eh, memisahkan enam kebaikan dari kejelekan fima pada perkara yang sudah terlanjur beredar dari nah, di kalangan apa lisan-lisan atau mulut-mulut manusia minah hadis berupa hadis karena banyak yang memasukkan hadis itu ya padahal apa ancamannya berat teman-teman kan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Naam. Kita ambil satu contohnya. Wa mimma ishtahara minan ahadits indahum dan termasuk yang masyhur, terkenal berupa hadis yang ada di sisi mereka orang awam, khairul asma'i ma hummit wa Sebaik-baik nama itu yang di dalamnya ada unsur apa? Hummid, dipuji wa dan juga di dihambakan. Maksudnya Hamid eh, maksudnya ya, Muhammad, Mahmud, Hamid, Ubid namanya Abdullah, Abdul Rahman, Hadis ini masyhur menurut orang awam. Wa hadza mustahirun 'inda Ini juga masyhur ya, di sisi orang awam. Ala annahu haditsun sahih, bahwasanya itu adalah hadis yang sahih. Masyhur menurut mereka itu hadis sahih itu loh. Terkenal di kalangan mereka itu hadis sahih. Naam. Wa huwa haditsun la asla Padahal itu adalah hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya. Walam yasih dari 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak benar, tidak sahih hadis tersebut munculnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ahabul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Kalau ini benar. Nah, kalau ini sahih, ya, ahabul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik atau nama-nama yang paling Allah telah cintai ya, atau nama-nama yang paling Allah telah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Paham ya?